Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du Ketahuilah bahwasanya Salat merupakan tiang agama Dan merupakan pondasi Islam yang paling kuat Yang paling kokoh setelah dua kalimat syahadat Dan kedudukan salat di dalam agama sama seperti kedudukan kepala di dalam tubuh. Adakah tubuh yang bisa hidup berjalan tanpa kepala? Begitu pula tidak ada agama, tidak ada Islam, barang siapa yang tidak mengerjakan sholat lima waktu. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Hafidhu ala salawat, was salatil wusta, wagumu lillahi ganitin. Agar kita perhatian, di dalam pelaksanaan salat-salat lima waktu, terutama as-salatul wusta. Yang mana as-salatul wusta tersebut, sebagaimana kata ulama, merupakan salat asar, dan hendaknya kalian berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah taala salat dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan mengilhamkan kecerdasan bagi kita sekalian dan Allah taala jaga kita dari segala keburukan baik yang bersumber dari nafsu kita maupun dari orang lain dan dijadikan kita semua sebagai orang-orang yang perhatian terhadap perkara sholat waktu, yang khusyuk dalam melaksanakan sholat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua senantiasa berada di dalam sholat sebagaimana diperintahkan oleh Allah ta'ala terhadap hamba-hambanya kaum mukminin. Sholat lima waktu tersebut adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh yang mana sholat zuhur merupakan sholat yang pertama muncul di dalam Islam setelah Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ketahuilah di antara sholat lima waktu ini yang lima waktu ini tidak boleh satupun dikurangi, ditinggalkan. Semuanya lima waktu ini harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Dan as-salatul wusta adalah salat asar yang disebutkan di dalam ayat ini. Was-salatul wusta hafidhu ala salawat salatil wusta. Disebutkan salat al-wusta di sini ditambahkan lagi sebutannya dikarenakan ini memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini dikenal, kemuliaan salat asar itu dikenal di dalam agama Islam. Sesungguhnya ketika waktu terjadi disyariatkan salatul khauf, artinya salat dalam kondisi peperangan, itu sebelumnya ketika dua barisan antara kaum muslimin dan musyrikin mereka saling berhadapan, maka tiba-tiba masuk waktu sholat zuhur, maka muslimin pun melaksanakan sholat zuhur dan musyrikin hanya menatap saja. Hingga akhirnya selesai sholat zuhur tersebut dilaksanakan, maka kaum musyrikin berkata, kenapa kita tidak menyerbu mereka tatkala mereka sedang sholat, tatkala mereka barusan sedang sholat. Maka kaum musyrikin di antara mereka berkata, jangan khawatir, nanti sebentar lagi akan masuk waktu sholat mereka. Di mana sholat yang akan masuk di petang hari ini adalah sholat yang lebih mereka sukai daripada diri mereka, daripada harta mereka, daripada anak-anak mereka. Tidak mungkin mereka tinggalkan. Pasti mereka akan sholat dan laksanakan. Maka saat mereka sholat, melaksanakan sholat yang paling favorit bagi mereka, kita serbu mereka. Maka saat itulah Allah Ta'ala turunkan anjuran atau perintah sholat khauf, sholat di dalam keadaan berperang, yang mana banyak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini maksudnya di sini bahwasanya dikenal bahkan di kalangan kaum musyrikin sholat asar merupakan sholat favorit, sholat yang tidak ditinggalkan oleh kaum muslimin yang sangat diperhatikan dan disukai secara khusus lebih daripada sholat-sholat lima waktu lainnya yang juga tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Munibina ilaihi wattaquh wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin." Memuji orang-orang yang senantiasa merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendirikan salat dan takwalah kepada Allah taala, jangan kalian menjadi tergolong sebagai orang-orang musyrikin. Sesungguhnya rujuk kepada Allah taala takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat sesuai dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah keharusan Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, God aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, walladzina hum anil lagwi muridun, walladzina hum lizzakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafudun, illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa'innahum ghairu malumin, faman ibtagha wara'a dhalika fa'ulaika humul adun, walladzina hum li amanatihim wa'ahum مهدهم ra'un walladzina hum ala صلاة ala صلواتهم يحافظون telah beruntung kaum mukminin siapa gerangan mereka mereka kaum mukminin yang beruntung adalah yang khusyuk di dalam salat mereka yang mana mereka berpaling dari segala macam kelalaian dan juga mereka menunaikan zakat menjaga aurat dan kemaluan mereka Artinya, mereka tidak melakukan maksiat yang melibatkan kemaluan. Mereka hanya menempatkannya pada istri mereka yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang menunaikan janji setia dan amanat mereka kepada Allah taala. Mereka itulah orang yang menjaga salat hingga mereka terjaga dari perbuatan yang keji yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya itu di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala nyatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Manusia itu sifatnya banyak berkeluh kesah. Artinya kalau mereka mendapatkan kesusahan, mereka mengeluh. Apabila mereka mendapatkan kesenangan, mereka kikir, mereka bakhil, mereka pelit. Kecuali al musallin alladzina hum ala salatihim daimun kecuali orang-orang yang salat yang mana mereka selalu di dalam salat selalu di dalam salat artinya saat mereka sudah selesai salat pun mereka tidak lepas pengaruh salat dari diri mereka dalam keseharian mereka di dalam urusan mereka di dalam pekerjaan dalam cara mereka bersosialisasi dan berkomunitas di antara mereka satu sama lain mereka inilah manusia yang selamat daripada sifat keluh kesah, dari sifat kekikiran, daripada keburukan dan hal-hal yang tercela lainnya. Hakada, sebab sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat yang mungkar. Sedangkan sholat, sholat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Wa agimis sholata, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar wala akbar. Dirikanlah salat, dirikanlah salat sebab salat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala punya pengaruh besar. Artinya, pun juga patut dipahami bahwasanya pengaruh salat itu sangat besar di dalam merubah kemungkaran, di dalam menggalakkan dan menyebarkan kebaikan. Mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya itu memiliki peran yang sangat besar di dalam berdirinya ma'ruf dan hilangnya mungkar. Dan sungguh dibandingkan apapun juga wala dzikrullahi akbar. Zikir yang merupakan sholat bagian daripada zikir itu punya pengaruh besar, membawa perubahan besar di tengah-tengah masyarakat, di dalam kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Maka fal musalli, orang yang sholat, yang mendirikan sholat, mendirikan sholat. Artinya selalu dijaga sholat itu jangan sampai pernah tumbang. Selalu dia jaga, selalu dia dirikan. Jangan sampai sholat itu tumbang. Orang yang mendirikan sholat sebagaimana sesuai diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Mencegah dia dari hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ketahuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita salu kamara aitumuni usalli. Salatlah kalian. Bagaimana kalian salat? Bagaimana cara kita salat ya Rasulullah? Kama muni usalli. Salatlah kalian seperti sebagaimana kalian melihat aku salat seperti apa. Sebagaimana kalian melihat aku salat, salatlah seperti itu. Karenanya itu tirulah sholatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya itu perlu diingat juga. Kita pernah membahas tentang kajian ilmu dan juga tentang solat tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Kajian ilmu apapun juga itu harus bersambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam solat solat sebagaimana kita melihat solatnya Rasulullah. Kalau kita tidak melihat solatnya Rasulullah, sahabat melihat solatnya Rasulullah. Tabi'in melihat sholatnya sahabat. Tabi' tabi'in melihat sholatnya tabi'in. Dan begitu silsilah itu menyambung. Kita melihat sholatnya guru kita. Mereka melihat sholat gurunya terus sampai ke atas. Sampai kepada tabi'in. Sampai kepada sahabat. Sampai kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sanad di dalam cara sholat. Sanad di dalam cara beribadat. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya metode dan cara kalian di dalam beribadat. Karenanya itu inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Bagaimana dikatakan oleh Ibn Sirin dan oleh para ulama, ilmu ini adalah agama. Maka lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita. Dan juga dikatakan bahwasanya laula sanad lagala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan sanad silsilah keilmuan ini, maka seseorang akan mengklaim, mengatasnamakan sesuatu, berbicara akan sesuatu seenak perutnya, tanpa didasari ilmu. Tapi harus tahu dari mana sumbernya, dari mana kamu dapatkan ini. Tidak cukup kita berguru hanya kepada kitab, atau zaman sekarang berguru kepada internet, kepada media sosial, ataupun kepada media elektronik, atau berguru dari radio, atau dari kitab kecil, atau dari buletin, atau dari televisi, visi yang di situ penyampaian disampaikan oleh orang-orang yang tidak jelas asal usulnya. Cari tahu siapa orangnya, berguru kepada siapa, menimba ilmunya dari siapa, apa yang dia sampaikan sanatnya menyambung kepada Rasulullah. Oh, sanat keilmuannya menyambung, pemahamannya bagaimana? Oh dia menyampaikan Al-Quran. Begitu juga bukan hanya keilmuan yang sanadnya harus tersambung. Tapi juga pemahaman. Dengan pemahaman yang menyambung. Sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab Nabi Muhammad bersabda. Man takallama fil Quran bi ghairi ilmin. Wa fi riwayah bi ra'yihi. Falyatabawwa mag'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara mengatasnamakan Al-Quran tanpa didasari ilmu. Atau dalam riwayat berbicara tentang Al-Quran menurut pendapatnya pribadi. Menurut saya, saya rasa artinya, kayaknya, kalau nggak salah, barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad tanpa didasari ilmu, maka bersiaplah dengan pondasi dia, dengan singgah sana dia di dalam api neraka. Karenanya pemahaman harus dengan pemahaman yang sanatnya menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pemahaman Al-Quran, dalam pemahaman nusus hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mengkana syekhu kitabuh, fakhatauh akthar min sawabih. Barang siapa yang berguru hanya kepada kitab saja, Gurunya siapa? Langsung dari kitab tanpa ada yang membimbing dia. Lebih banyak salahnya daripada benarnya. Ada lagi orang berguru kepada kaset. Kasetnya kusut. Maka amalannya pun juga akan menjadi kusut juga. Akan menjadi rusak juga. Karenanya itu ayo. Segala sesuatu itu harus ada sanad, ada sumbernya. Sebab sanad silsilah keilmuan ini merupakan nasab umat ini kepada Nabi Muhammad. Nasab umat kepada Nabi adalah sanad. Itu nasabnya kita kepada Rasulullah nasab umat kepada Rasulullah adalah sanad keilmuan sebagaimana juga eh, nasab seseorang kepada ayahnya kepada kakeknya fulan anaknya fulan anaknya fulan bin fulan bin fulan bin fulan oh itu kakeknya jelas begitu juga umat nasab mereka kepada nabi mereka adalah sanad keilmuan mengambil dari guru bernama fulan gurunya ngambil dari guru yang bernama fulan terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi dari ulama yang jelas asal usulnya sebab zaman sekarang itu banyak penipuan yang mengatasnamakan agama, banyak ulama jejadian, banyak pula hal-hal yang mengatasnamakan Islam, padahal itu gadungan. Karenanya jaga diri kita. Problem zaman sekarang itu adalah dua kebodohan tidak belajar ilmu agama ataupun salah belajar ilmu agama dari orang-orang yang tidak jelas asal usulnya. Baru dia belajar sebentaran hafal dua tiga hadis udah bisa mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, membedahkan orang, mencaci, mencemooh, mencerca orang lain dan menjadikan itu semua bagian daripada agama. Padahal Islam dan Nabi Muhammad saw tidak mengajarkan hal-hal yang buruk tersebut. Nah, karenanya kembali ke bahasan kita tentang sholat, sholatlah kalian sebagai bagaimana kalian melihat saya sholat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya sesuai dengan metode dengan cara yang sampai kepada kita melalui para ulama melalui para eh, ulama-ulama uh, besar yang menyambung mereka menyampaikan dari ulama sebelumnya, dari ulama sebelumnya sampai kepada sahabat yang melihat langsung salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. tidak peneladanan yang sempurna terhadap Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dalam hal yang sunnah, tapi uh, yang fardunya, yang sunnahnya, yang adabnya, mengikuti salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat, salat itu ada fisik, ada penampilan luar dari salat, yang mana hakikat batin dari uh, sebagaimana salat memiliki penampilan luar, punya fisik, punya zahir, juga punya bentuk batin yang merupakan hakikat daripada salat. Salat tidak sempurna, melainkan dua-duanya harus kita dirikan dengan sebenar-benarnya. Zahirnya mesti betul, fisiknya mesti betul, ya, luarnya bacaan yang nampak yang terdengar harus betul dan juga adab batinnya, hakikat salat <coughs> juga harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Sehingga zahir daripada sholat seperti berdirinya, bacaannya, rukuknya, sujudnya, ada syaratnya bacaan dengan benar. Ruku ada syaratnya sendiri, sujud ada cara dan syaratnya sendiri yang benar. Dan begitulah daripada kegiatan-kegiatan yang zahir di dalam sholat. Ada juga hakikat batin daripada sholat. Seperti khusyuk, seperti kehadiran hati, seperti kesempurnaan ikhlas, seperti berusaha merenungi dan memahami makna yang terkandung dalam bacaan, dalam tasbih, dan dari beragam eh, ritual-ritual uh, batin yang ada di dalam sholat. Zahirnya sholat itu adalah tugasnya badan, tugasnya tubuh. Adapun batinnya sholat itu adalah tugasnya jiwa, tugasnya hati, tugasnya sanubari. Sebab hati adalah tempat pandangan Allah Ta'ala. Allah tidak melihat kepada fisik kita, namun batin kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sholat hanya sekedar batin saja tanpa fisik, itu namanya belum sholat. Dan fisik tanpa batin Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran wa agimus sholat dikri, dirikan sholat untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada batinnya juga. Walimamul Ghazali bagaimana menyebutkan tentang orang yang mendirikan solat hanya mengutamakan zahirnya saja, hanya mengutamakan fisik namun dia melalaikan hakikat batin daripada solat tersebut. Sama seperti orang yang menghadiahkan kepada raja sebuah kotak yang besar, kotak kado, hadiah luarnya bagus dengan pita, dengan bungkus kadonya. Tapi begitu dibuka dalamnya kosong melompong. Atau memberikan hadiah sebuah uh, hewan yang indah, yang bagus, tapi sudah jadi bangkai, dalamnya busuk, sudah mati ini dia mau pahla atau mau mengejek sang raja, sang majikan tersebut. Maka dia bukan bukan pahla yang dia dapat, tapi hukuman karena telah menghina kepada raja. Dan kita ketika sholat, kita menghadap kepada raja di atas semua raja. Allah Rabbul Alamin. Karenanya itu, kita di dalam sholat kita, kita memberikan hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap kepada Allah. Kita mengajukan upeti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan kita buat upeti itu menjadi cacat, menjadi rusak sehingga kita dianggap mengejek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu salatin la yahduru fiha al fahiya ilal ugubati asra. Kata Imam Hasanul Basri setiap solat kalau di situ tidak ada kehadiran hati, nggak ada kekhusyuan, akhirnya bukan pahala, lebih dekat kepada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara poin penting di dalam solat itu adalah kita harus perhatian dengan masalah masalah bersuci, harus suci badan, harus suci baju, harus suci tempat dari hal-hal yang najis. Rasulullah bersabda, at miftahus sholat. Bersuci adalah kunci daripada sholat. At-tahur syatrul iman. Bersuci adalah setengah daripada keimanan, bagi setengah bagian daripada keimanan. Dan juga di dalam sholat itu kita berwudu, berwudu dengan tekun, dengan benar, di dalam wudunya, di dalam basuhannya, jangan sampai ada yang luput dari basuhan. Sebab barang siapa orang yang Oh, was-was di dalam wudhunya itu, wudhunya was-was, otomatis sholatnya was-was. Dalam berwudhu, jangan kita mubazir, membuang-buang air. Sebab was-was di dalam wudhu, was-was di dalam sholat, itu adalah bisikan dan gangguan dari syaitan yang ingin menipu orang yang ilmunya sedikit, yang akalnya kurang. Yang ilmunya sedikit, yang akalnya kurang, akan tertipu dengan penyakit was-was tersebut. Jangan kita uh, terpengaruh dengan bisikan syaitan yang ingin mengganggu kita. Sebab ya orang yang was was-was itu adalah orang yang bodoh akan sunnah, yang tidak mengerti akan sunnah, atau ada cacat di dalam pola fikir dan akalnya. Dan madhabnya para salafus salih di dalam bersuci itu adalah madhab yang terpuji, madhab yang wasat, madhab yang mulia. Apalagi kita banyak mengikuti madhab al-imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i dan juga imam-imam madhab lainnya. Merupakan madhab-madhab yang terpuji seperti madhabnya Maliki, Hanafi, Hambali dan mayoritas kita di Indonesia ini mengikuti madhab al-imam Syafi'i. Maka kita cari tahu cara bersuci yang benar, yang betul menurut para ulama, menurut para fugaha. Dan hendaknya kita pandai menjaga wudhu itu kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa ala Nabi Nabi afdhalus salawat kata taslim. Itu dikatakan ya Musa, "Idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharah fala talumanna illa nafsak." Wahai Musa, apabila engkau ditimpa musibah sedangkan engkau dalam keadaan tidak berwudu, tidak dalam keadaan suci, lantas engkau terkena musibah, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Justru dengan wudhu itulah yang membentengi kita dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak baik. Diriwayatkan barang siapa yang mengambil air wudhu dia perbagus wudhunya dengan baik, dengan seksama. Maka ketika dia membasuh anggota tubuhnya itu, air yang jatuh ke bawah bersama dengan dosa-dosa dia yang menempel di tubuh itu, itu ikut turun ke bawah, ikut jatuh bersama jatuhnya air ke tanah, ke bumi. Dan dia masuk ke dalam sholat, dalam keadaan telah suci. Baru wudhu, belum sholat. Tapi dia telah suci daripada dosa-dosa dia. Wahakadha, inna Allah yuhibbu tawabin, Yuhibbul mutatahirin. Allah menyukai orang yang gemar bertaubat dan menyukai orang yang gemar bersuci, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan juga ketahuilah, pernah satu kali Imam Ali Zainal Abidin selepas dia ambil wudu, dia ambil wudu dalam keadaan khusyuk selepas dia mengambil air wudhu itu dalam keadaan pucat dia akan masuk sholat maka murid-muridnya bertanya wahai imam mengapa wajahmu menguning mengapa wajahmu memucat apa yang terjadi dengan engkau apakah engkau sakit ada apa apa yang kau risaukan hingga engkau bagaikan orang yang gemetaran ketakutan ada apa wahai imam maka Zainal Abidin menjawab atadrun baina yaday man sa'agif tahukah kalian di hadapan siapa sesaat lagi aku akan menghadap itu yang merasuki hatiku yang membuat aku gentar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya itu jagalah salat dengan sebenar-benarnya, dirikan salat, berikut adab-adabnya, tata keramanya. Begitu datang masuk waktu salat, maka laksanakan salat di awal waktu. Bersegeralah menuju kepada hal yang diridhai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sari'u ila maghfiratin. Bersegeralah menuju ampunan Allah, menuju kepada salat sebab awal waktu adalah keridhaan Allah, akhir waktu adalah maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Pertengahan waktu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda salat sampai keluar daripada waktunya. Sungguh seseorang kata Rasulullah SAW dia salat Enggak, bukan bukan sholat sampai waktunya habis, bukan sholat setelah lewat waktunya tidak. Akan tetapi kalau dia sholat di awal waktu yang dia dapatkan akan lebih bernilai lagi. Sungguh yang dia kehilangan ketika dia e, tidak mengerjakan sholat di awal waktu, dia kehilangan hal yang banyak, lebih banyak daripada kehilangan dunia seisinya. Kenapa? Dia kehilangan sholat di awal waktu itu lebih mahal daripada kehilangan dunia dan seisinya. Sungguh sangat tercelak seorang mukmin masuk waktu sholat sedangkan dia masih sibuk dengan kerjaan dunia dia, dia tidak tinggalkan kesibukan duniawinya itu untuk menjawab panggilan sholat dan dia tidak berdiri menghadapi menyambut kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala sholat lima waktu. Orang yang macam begini adalah orang yang sangat lalai kepada Allah Ta'ala. Yang sedikit pengenalannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lemah semangatnya di dalam mengejar akhirat. Adapun menunda-nunda sholat sampai keluar daripada waktunya atau hingga sebagian daripada perbuatan sholat keluar waktu, nah ini sangat tidak diizinkan dan dosanya sangat besar dan karenanya itu eh, jagalah diri kita daripada hal-hal yang tidak baik tersebut. Barang siapa yang menunda-nunda sholat sampai keluar daripada waktunya itu, maka dia telah mendatangi salah satu pintu di antara pintu-pintu dosa besar. Mudah-mudahan Allah Taala jaga kita dari perbuatan yang tercela رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرارينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل دعاء رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته